Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan kita panutan panutan setiap muslim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarganya, para sahabatnya dan juga orang-orang yang mengikuti ajarannya. Muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita akan berusaha untuk melaksanakan kewajiban kita mencari ilmu, belajar dengan melanjutkan apa yang telah kita kaji pada kesempatan yang lalu yang pada kesempatan terakhir kita telah membahas amalan sebagai pintu pahala dan penghapus dosa yang ke-13 yaitu mengunjungi saudara karena Allah. Berziarah ke tempat saudara kita, mengunjungi saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terakhir kita bahas. InsyaAllah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan lanjutkan amalan yang ke-14. Apa amalan yang ke-14 sebagai pintu pahala dan penghapus dosa adalah memberi bantuan orang lain di dalam memenuhi kebutuhan mereka. Membantu saudara kita di dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam sebuah hadis <clears throat> yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Sahihul Jami' <clears throat> Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Man yakun fi hajati akhihi yakunillahu fi hajatihi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhannya. Siapa saja di antara hamba yang senantiasa berusaha untuk memberikan pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan oleh saudaranya maka Allah Subhanahu wa taala yang menjamin terpenuhinya kebutuhan orang tersebut. Maka ini adalah merupakan jaminan dari zat yang maha pemberi rizki dari zat yang ketika menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun terjadi maka terjadilah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba yang dia tersibukkan untuk membantu orang lain di dalam memenuhi kebutuhannya, Allah taala yang menjamin rezekinya. Allah taala yang menjamin bahwasanya orang tersebut akan terpenuhi segala macam kebutuhannya. Kalau dalam logika kita, pikiran kita mungkin kalau kita berpikir untuk memberikan pemenuhan kebutuhan bagi orang lain, kita akan kekurangan waktu, kekurangan harta untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam bayangan kita pasti seperti itu. Kalau kita memiliki uang umpamanya satu juta rupiah, kemudian ada saudara kita yang sedang membutuhkan Kemudian kita ambil dari sebagian yang satu juta rupiah ini. Mungkin seratus ribu, dua ratus ribu, ataupun setengahnya kita berikan kepada saudara kita untuk memenuhi kebutuhannya. Hitung-hitungan kita, hitung-hitungan manusia adalah apa? Kita akan berkurang harta yang kita miliki. Kebutuhan kita tidak akan terpenuhi karenanya. Karena apa? Berkurang. Yang tadinya kita memang butuh satu juta, kemudian berkurang. Jadi cuma bisa lima ratus ribu umpamanya. Tetapi subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira. Siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah yang akan memenuhi kebutuhan orang tersebut. Jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Penguasa alam semesta. Yang zat maha pemberi rizki. Yang dia Allah subhanahu wa ta'ala merupakan zat yang seluruh makhluk itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala seharusnya lebih menggiurkan bagi kita daripada angan-angan yang kita fikirkan ataupun eh, hitung-hitungan uh, kita. Saudaraku, muslimin muslimat, Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berkaitan dengan masalah ini yang lainnya hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wallahu fi auni al-'abdi. Allah akan selalu dan terus menolong hambanya. Maka al-'abdu fi auni akhihi selama hambanya selalu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba yang hamba tersebut senantiasa memberikan pertolongan kepada saudaranya. Kita memberikan pertolongan kepada saudara kita, sesama kaum muslimin ataupun saudara kita, kaum muslimin yang merupakan kerabat kita kita memberikan pertolongan kepada mereka. Sebenarnya kita yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Memang orang yang kita bantu, orang yang kita tolong juga mendapatkan apa? Mendapatkan ketika mendapatkan pertolongan dari kita, dia beruntung. Ada saudara yang peduli. Tetapi yang lebih beruntung adalah kita sendiri sebenarnya, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah. Kita sendiri yang beruntung. Bagaimana tidak? Kalau kita ikhlas memberikan bantuan kepada saudara kita, memberikan pertolongan kepada saudara kita, kalau kita ikhlas, apa yang kita berikan kepada saudara kita itu menjadi sesuatu yang kekal abadi selama-lamanya. Orang yang mendapatkan pertolongan bantuan dari kita, memang dia mendapatkan kemudahan. Tetapi apa yang kita berikan kepadanya, apakah akan kekal selamanya? Tidak. Kalau kita berikan seribu rupiah, kalau kita berikan sepuluh ribu rupiah, seratus ribu rupiah, semuanya tidak akan kekal yang semacam itu. Kekal bagi yang memberikan bantuan akan menjadi sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya akan bisa menuai pahala terus-menerus tidak akan berakhir. Subhanallah. Terkadang kita masih berpikir, siapa sih yang membantu saya? Siapa sih yang membantu saya? Harusnya kita manfaatkan hadis ini sebagai pengetahuan, sebagai pijakan bagi kita bahwasanya yang akan memberikan bantuan pertolongan kepada saya akan memberikan pertolongan kepadaku ini adalah Allah dengan cara apa? Aku berikan bantuan kepada saudara-saudara yang lain. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini yang jarang dipikirkan oleh kita ataupun banyak di antara kita tidak memikirkan hal yang semacam itu. Taunya kalau berinfak itu berkurang. Taunya kalau memberi itu berkurang. Yang tadinya sejuta jadi sembilan ratus ribu. Yang tadinya lima ratus ribu jadi empat ratus ribu. Atau yang tadinya lima juta menjadi empat juta. Dalam pikiran kita semacam itu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menganggap yang semacam itu. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama seorang hamba tersebut mau dan terus berusaha untuk menolong saudaranya. Lihat dalam hadis yang lain yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah As-Sahihah. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda wa al wa li ayyamshi ma akhil muslim fi hajatihi uhibbu ilayya min a, min an a'takifa fil masjid syahra Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sungguh jika aku berjalan bersama saudaraku yang dia seorang muslim fi hajatihi di dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya seorang menemani saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya ahabbu ilayya itu lebih aku cintai min an a'takifa fil masjid syahra itu lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjid selama satu bulan. Dalam riwayat yang lain disebutkan di dalam masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku berjalan dengan saudaraku kemudian aku antarkan dia, aku bantu dia hingga dia memenuhi kebutuhannya itu lebih aku sukai daripada beriktikaf satu bulan di masjid. Kalau mungkin yang sudah pernah beriktikaf mungkin dia baru 10 hari terakhir di bulan Ramadan lah. Ataupun kadang-kadang sebagiannya juga beriktikaf pas malam harinya sajalah. Atau sebagiannya mungkin beriktikaf juga siang harinya saja. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan betapa besarnya pahala bagi seorang yang dia menemani saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya. Kata Nabi, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid selama satu bulan. Pahala yang sangat besar sekali. Lalu bagaimana kalau seandainya kalau seandainya ini yang ditemani untuk e, memenuhi kebutuhannya adalah saudara karib kerabat dekat, orang tuanya, kakaknya, adiknya, keluarganya, maka tentunya ini akan lebih besar lagi. Yang orang lain saja seperti itu apalagi apalagi kalau yang diberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya adalah keluarganya. Para pendengar, kaum muslimin muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan ataupun disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang masalah yang sedang kita bicarakan memberikan bantuan kepada saudara sesama muslim wa man masha ma'a akhihi al-muslim fi hajatihi hatta yuthbitaha lahu thabbata Allah ta'ala qadamahu yawma tazil al-aqdam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda wa man masha ma'a al-muslim siapa yang berjalan bersama saudaranya yang muslim fi hajatihi dalam rangka memenuhi kebutuhannya hatta yusbitaha lahu hingga terpenuhi kebutuhannya tersebut thabbatallahu taala qadamahu maka Allah taala akan memantapkan kakinya yauma tazilul aqdam pada hari di mana banyak kaki manusia itu tergelincir yaitu pada hari kiamat. Seorang yang membantu saudaranya di dalam rangka memenuhi kebutuhannya Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan kaki orang tersebut pada hari kiamat. Dikokohkan hari di mana banyak orang-orang yang tergelincir saat itu Allah Subhanahu wa taala kokohkan. Dikokohkannya bukan karena salat malam yang dia lakukan, dikokohkannya bukan karena ibadah-ibadah besar yang dia lakukan. Tetapi dikokohkannya kaki hamba tersebut dikarenakan apa? Dikarenakan dia telah memberikan bantuan kepada saudaranya yang muslim untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Maka para pendengar, kaum muslimin muslimat, bapak ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Berikanlah porsi dalam kehidupan kita untuk memikirkan kebahagiaan orang lain, untuk membantu orang lain. Karena sesungguhnya kita itu akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan membalas tetapi hal ini berkaitan dengan apa? Keyakinan seorang. Ketika seorang melakukannya dengan setengah-setengah, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan balasan seperti yang diberikan kepada orang-orang yang yakin di dalam melaksanakan hal itu. Para pendengar, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini adalah amalan yang ke-14, membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian amalan yang ke-15. Amalan yang ke-15. Memberikan kebahagiaan kepada orang yang beriman. Menjadikan orang beriman jadi bahagia. Nah, kita jadikan saudara-saudara kita, kaum muslimin, muslimat berbahagia dengan kehadiran kita. Dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami' Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda afdhalul a'mal an tudkhila ala akhika al-mu'min surura aw taqdi anhu dayna aw tut'imahu khubza Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mal amal yang paling utama sebaik-baik amalan adalah an tudkhila ala akhikal mu'min surura engkau mendatangkan memasukkan kebahagiaan kesenangan ke dalam diri seorang mukmin amal yang paling utama sebaik-baik amal adalah memasukkan kebahagiaan, memasukkan kesenangan dalam diri seorang mukmin. Dengan apa saja caranya? Dengan apa saja. Yang jelas tentunya harus dengan cara-cara yang halal, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasukkan kebahagiaan kepada diri seorang muslim bisa dengan senyum, bisa dengan memberikan sesuatu kepadanya, memberikan hadiah dan lain sebagainya, bertutur kata lembut kepadanya, memaafkan kesalahan-kesalahannya dan lain sebagainya. Banyak sekali amalannya. Nabi mengatakan sebaik-baik amal adalah memasukkan kebahagiaan dalam diri seorang mukmin. Nabi menyebutkan dalam hadis ini au taqdi'an hudainan atau melunaskan hutangnya. Nah, Cari orang yang punya hutang, cari kemana-mana. Tanya, Assalamualaikum, jenengan punya hutang apa tidak? <laughs> Jawabannya setiap orang akan mengatakan, ya saya punya hutang. Zaman sekarang, Masya Allah. <laughs> Ini hutang motor, hutang rumah, hutang mobil, hutang apa lagi, semuanya. Ini saya masih punya hutang sekian. Nah, kalau yang semacam itu ya di luar kemampuan kita. <laughs> kalau diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala maka jangan ragu cari orang-orang yang sedang uh, mau jatuh tempo, kemudian belum punya duit ini. Cari orang-orang yang semacam itu. Berikan kepadanya sesuatu yang bisa membahagiakan dia dengan cara apa? Dengan melunaskan hutangnya. Ini motor kamu ini kredit apa bukan? Cicilan atau bukan? Ya motor utang ini. Masih berapa? Masih dua tahun lagi nih. Ini saya tutup ya sekalian ya. Waduh, masya Allah kalau bisa seperti ini, keutamaan yang sangat besar sekali. Subhanallah. Tetapi orang di zaman kita sekarang ini jarang berpikir bahwasannya utang itu ada memberikan utang pinjaman ataupun apa namanya memberikan bantuan kepada saudaranya itu adalah apa e, tidak mau istilahnya nggak ada balasannya Kalaupun terpaksa memberikan pinjaman, minta bunga. Enggak <laughs> ngasih, kalau mau ngasih pinjaman ternyata minta dibungai. Ditambahi ketika mengembalikan. Ini adalah riba yang semacam ini, tidak boleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan dalam jiwa, diri, saudara-saudara kita kaum muslimin dan juga diri kita semuanya untuk bisa tumbuh kepedulian yang semacam ini. Kalau seandainya ada orang utang yang mungkin kita bisa sanggup untuk apa menutupnya, maka sesungguhnya ini ter, eh, termasuk amal yang paling istimewa, amalan yang paling uh, utama, amalan yang paling bagus. Eh, atau memberikan makan kepadanya dengan sekerat roti. Bukan berarti harus roti gitu ya, enggak tentunya bisa diganti dengan makanan yang uh, berlaku pada satu daerah ataupun satu uh, negara. Memberikan makanan kepada saudara ini adalah sesuatu yang uh, begitu membahagiakan bagi saudara yang kita berikan makanan tersebut dengan syarat makanannya tentunya makanan yang layak, bukan makanan yang sudah kita sudah tidak mau kemudian kita berikan kepadanya tidak, tetapi makanan yang kita berikan kepada saudara kita adalah makanan yang kita makan makanan yang kita makan selevel dengan makanan yang kita makan. Jangan sampai memberikan sesuatu uh, berupa makanan ketika kita sudah tidak mau. Kalau kita tidak suka, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau kita tidak mau karena kualitasnya sudah jelek, kemudian diberikan kepada orang lain, tentunya hal yang semacam ini uh, kurang terpuji ataupun bahkan mungkin ini adalah uh, dicela di dalam Islam memberikan sesuatu yang seorang sudah tidak doyan mau sudah expired, <laughs> sudah basi yang semacam itu tidak uh, tidak bagus yang semacam itu. Saudaraku, para pendengar kaum muslimin muslimat rahimani warahimakumullah Uh, eh, inilah di antara amal yang sangat istimewa sekali uh, jadikan saudara kita berbahagia dengan kita. Kalau kita bertemu, jadikan bagaimana dia berbahagia. Sekali lagi dengan cara yang halal. Jangan menempuh cara-cara yang tidak halal banyak orang yang istilahnya apa? Menjadikan saudaranya berbahagia, tertawa, tersenyum, tetapi dengan cara yang tidak halal. Umpamanya dengan cara membuat cerita-cerita dusta, cerita-cerita palsu. Yang ini eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kecelakaan bagi orang-orang yang mengadakan cerita-cerita palsu, kemudian tujuannya agar manusia tertawa ketika mendengarkannya. Tidak boleh. Walaupun tujuan dia agar saudaranya itu bisa tertawa, tetapi Sekali lagi, caranya tidak dibenarkan. Harus dengan cara yang dibenarkan. Demikian juga tadi melunaskan utang saudara kita. Kemudian yang ketiga yang disebutkan di dalam poin pembahasan kita adalah memberikan makan kepada saudara kita. Efeknya sangat jelas. Efeknya sangat jelas. Memberikan makan kepada saudara kita, ngajak makan, neraktir ataupun kalau bahasa kita munjungi gitu ya, itu efeknya sangat jelas. Tumbuh cinta, tumbuh kepedulian antara uh, sang pembe antara yang diberi dengan yang memberi. Tumbuh beda sekali ketika uh, apa namanya? ketika tidak ada saling memberi, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan salinglah uh, hendaknya kalian saling memberikan hadiah maka niscaya kalian akan saling mencinta tahadu tahabu. Jika kalian saling memberikan hadiah maka akan tumbuh kecintaan di antara kalian. Para pendengar kaum muslimin muslimat saudara-saudari rahimani warahimakumullah. Kita lanjutkan uh, amalan yang ke-16. Amalan yang ke-16. Memberikan pinjaman utang, memberikan pinjaman ataupun pinjaman uang. Memberikan utang Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan mamin muslimin yuqridu musliman marrataini illa kana kasodakatiha marratan seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim yang lainnya sebanyak dua kali maka itu dinilai seperti pahala sedekah darinya sekali. Memberikan pinjaman kepada muslim yang lain sebanyak dua kali itu seperti memberikan sedekah. Umpamanya contohnya seperti apa? Memberikan pinjaman satu juta rupiah, kemudian dikembalikan sudah selesai. Kemudian meminjamkan lagi, lah Orang yang memberikan pinjaman sampai dua kali dengan cara yang semacam itu tanpa memberikan apa namanya bu tanpa meminta bunga, tanpa memberi meminta tambahan, maka dia itu seperti bersedekah kepadanya. Sebanyak apa harta yang diberikan pinjaman tersebut? Satu juta. Sekali dipinjamkan, kemudian dikembalikan lagi, dipinjamkan lagi. Maka dia itu seperti berinfak bersedekah sebanyak satu juta rupiah. Masya Allah harta kita masih utuh. Harta kita masih utuh. Harta utuh kemudian pahala juga diberikan kepada kita. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwasannya memberikan pinjaman itu bisa jadi lebih utama daripada memberikan infak dan sedekah. Kenapa sebabnya? seorang yang datang kepada kita ini gambarannya orang yang datang kepada kita nembung untuk apa untuk minjam itu adalah orang yang sangat butuh sekali tetapi seorang ketika bersedekah terkadang orang tersebut adalah orang yang dalam artian berkecukupan cuma kita memberikan sesuatu yang lebih daripada keseharian dia dari sisi ini bisa dilihat bahwasanya orang yang memberikan pinjaman adalah orang yang memang membantu orang yang sedang dalam kesulitan, dalam kesempitan. Para pendengar, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, tetapi di zaman kita sekarang ini, yang namanya pinjaman, yang namanya pinjaman di zaman kita sekarang ini, itu hampir bisa dikatakan sebagai sesuatu yang musnah dari tengah kaum muslimin. Betul apa tidak ini? Mungkin para pendengar juga bisa melihat. Coba saja untuk ngetes ya, cerita-cerita sajalah sama teman gitu ya. Datang ke rumah teman ataupun ke rumah saudara, nembung buat ngetes saja, masih ada nggak sih orang yang mau memberikan pinjaman gitu. <laughs> Ya bersyarat ya bersyarat pengembalian, punya pengembalian tepat waktu nggak apa-apa yang semacam itu. Kalau bersyarat harus eh, satu uh, juta jadi satu juta seratus ya nggak boleh semacam itu. Kalau bersyaratnya ya tanggal sekian harus uh, dikembalikan karena saya juga mau pakai untuk ini dan itu gitu seperti itu nggak apa-apa syarat yang semacam itu karena memang tertuntut kalau pinjaman-pinjaman itu harus ditulis dicatat kalau perlu bermaterai agar apa? Agar tidak timbul perkara nanti di kemudian hari. Di zaman kita sekarang ini hampir dikatakan yang namanya pinjaman tanpa bunga itu adalah sesuatu yang langka, barang langka. Kita datang kemana-mana tanya, nggak akan memberikan pinjaman. Kalau memberikan pinjaman satu juta, kembalinya satu juta dalam tempo lima bulan, enam bulan itu kayaknya mustahil. Jarang sekali di zaman kita. Kecuali orang-orang yang faham agama, dan yang minjem juga <laughs> paham agama. Sudah janji tanggal sekian jatuh tempo ternyata mulur-mulur sampai yang nagih sampai malu. Isinan dewek yang nagih. Terkadang seperti itu. Saudaraku, para pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Mereka yang melakukan pinjaman, memberikan pinjaman tetapi meminta tambahan itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian tidak benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan hal itu, mensyariatkan adanya pemberian pinjaman, utang kepada orang lain dan Allah Subhanahu wa taala melarang, melarang untuk memberikan tambahan, meminta tambahan dari pinjaman yang diberikan. Karena di dalam pinjam pinjaman di dalam Islam itu adalah apa? tolong menolong sama kaum muslimin, tolong menolong. Kemudian apa? Dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang di zaman kita sekarang ini pikirannya apa? Saya modalnya sekian harus keluar sekian. Pikirannya semacam itu terus. Maka yang semacam ini adalah tidak bisa dibenarkan. Saya keluarkan 2 juta, mau untung berapa ini? Kalau mau untung ya dijadikan sebagai perdagangan. Jadikan sebagai modal usaha untuk jualan dan lain sebagainya. Jangan dengan memberikan pinjaman dia duduk enak mendapatkan keuntungan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli perniagaan dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Haram hukumnya. Apa itu riba? Disebutkan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Memberikan pinjaman 1 juta kemudian dengan bunga 0,0 sekian persen. Nah, 0,0 sekian persen walaupun 0, sekian Persen itu adalah riba. Itu adalah riba. Dan itu jelas haram. Dan ketahuilah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk para pelaku riba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Laana eh, disebutkan oleh para sahabat, laana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akilar riba, wa mukilahu wakatibahu wa syahidaihi hum sawa. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam eh disebutkan oleh para sahabat afan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang memakan riba. Yang membungakan uang dikutuk oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa mukilahu yang store wa katibaihi pencatatnya kemudian wa syahidaihi demikian juga saksi-saksinya dua saksinya kata Nabi disebutkan hum sawa mereka itu adalah sama dalam hadis tersebut disebutkan mereka itu sama di dalam dosanya la haula wala quwata illa billah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa terbebas dari yang namanya riba. Demikian juga memberikan taufik kemudahan kepada seluruh kaum muslimin untuk tidak menganggap remeh masalah riba ini karena ketahuilah saudaraku ketahuilah bapak dan ibu sekalian yang namanya riba itu dosanya yang paling ringan itu seperti seorang anak yang menzinai ibunya sendiri la haula la quwata illa billah Memang dia tidak berzina tetapi dosanya adalah sama. Itu yang paling ringan. Lalu bagaimana kalau ribanya itu adalah riba yang e, berlipat-lipat ganda keuntungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita semuanya dari terlilit utang, terutama utang yang berkaitan dengan riba. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada seluruh kaum muslimin untuk bisa membersihkan ekonomi yang mereka lakukan, usaha yang mereka lakukan daripada uh, riba. Amin ya rabbal alamin. Mereka tidak berpikir bahwasanya pahala yang begitu besar menanti kepada orang yang memberikan pinjaman. Tetapi kita juga tidak bisa memberikan apa namanya penghukuman bahwasanya orang yang memberikan pinjam nggak mau memberikan pinjaman itu adalah salah. Yang salah sebenarnya itu adalah ya ada sebabnya sebenarnya. Kalau kita dapati sulit sekali mencari orang yang memberikan pinjaman, itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya adalah orang yang suka belet ketika minjam duit. Ketika minjam duit itu belet. Itu penyebab utamanya. Kenapa sekarang? Coba sajalah, jenengan punya duit 5 juta. Para pendengar mungkin ada yang punya duit 5 juta, dipinjam 1 juta saja. Itu masih takut sekali Takut sekali. Kenapa sebabnya? Jangan-jangan gak balik. Pasti pikirannya seperti itu. Apalagi kalau sudah ada berita, oh si fulan kalau minta sama kamu, kalau minta, minta pinjaman sama kamu, jangan sekali-kali dikasih. Aku wis kapok ngasih pinjaman sama dia. Katanya iya iya iya ternyata kabur dari tanggung jawab, lari dari tanggung jawab. Nah, ini yang menjadi sebab penyakit masyarakat yang semacam ini orang yang minjem duit tidak mau nyarutang. Kalau punya rutang itu apa sudah ditagih sampai yang nagihnya itu malu sendiri. Ini adalah penyakit masyarakat. Sehingga apa? Sehingga yang lainnya ketika dia benar-benar lagi butuh, berusaha datang nyun sewu Pak, saya mau butuh ini seperti ini, ada kebutuhan yang sangat mendadak. Dia mendapati anu duitnya sedang dipakai ya, dipakai, dipakai untuk apa? Dipakai di bawah bantal atau dipakai di mana gitu. Padahal punya duit itu dipakai, mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena ada penyakit masyarakat yang tadi itu. Sehingga akan apa? menyebabkan terputusnya kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Orang yang punya duit jadinya apa? enggan memberikan bantuan karena ada penyakit masyarakat yang tadi. Kemudian apa? yang orang yang lagi butuh juga mendapatkan dampaknya dia nyari ke sana, ke sini, ke saudaranya. Tidak ada yang mau memberikan. Penyebabnya ternyata itu tadi penyakit masyarakat. Orang yang suka utang, seneng utang uripe, tetapi apa? Melunasinya kapan nggak tahu. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terlilit utang. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berlindung dari terlilit hutang, dari punya hutang itu berlindung beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Panutan kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari terlilit utang. Kok umatnya ini aneh sekali. Umat katanya setia, kalau dikasih utang ataupun pinjam itu senangnya luar biasa. Nabi berlindung kepada Allah. Semoga tidak terlilit utang. Kok ada umatnya yang ngakunya setia? Kalau utang itu senang hobinya utang. Sana punya utang, toko sini punya utang, warung sini punya utang. Kelilingan ada pedagang kelilingan, kelilingan ini semuanya diutangi semuanya. La haula wala quwata illa billah. Katanya umat Nabi Muhammad yang setia. Kaum muslimin muslimat para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pembahasan kita yang ke-16. Mungkin kita cukupkan sampai di sini apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu tiga hal yang kita pelajari. Yang ke-14 tadi adalah membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian yang ke-15, memberikan kebahagiaan kepada orang yang beriman, membahagiakan mereka. Kemudian yang ke-16 adalah memberikan utang, memberikan pinjaman kepada saudara kita. Allahu alam biswab, semoga yang sedikit ini menjadi manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat buat kita semua di kesempatan pagi menjelang siang hari ini berkenaan dengan amalan amalan pintu pahala dan juga penghapus dosa dan bagi pendengar radio Insani dimanapun Anda berada yang di kesempatan hari ini akan bertanya, berkonsultasi, bersoal jawab perihal dengan materi yang telah beliau sampaikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Bagi Anda pendengar radio Insani yang akan bertanya melalui layanan lain SMS, Anda bisa mengirimkannya di nomor 085 600 100 880. Baiklah Ustaz, kita langsung saja bacakan pertanyaan yang pertama ini datangnya dari Bapak Mustafa di Kota Yasa. Ya. setir di sana ini. <laughs> Dia beli bertanya Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fikum Ustaz Bagaimana menerapkan konsep Islam dalam masalah tolong menolong Kepada saudara bagi individu atau mungkin jamaah ya mengingat kebutuhan yang kompleks primer dan juga sekunder dalam masalah biaya pendidikan contohnya bagi keluarga muslim yang kurang mampu menjadi tanggung jawab siapa ketika ia enggan untuk menyampaikan solusinya dikarenakan teringat watak dasar manusia adalah kikir nah dalam tanda kutip pelitin mungkin Ustaz mohon solusinya jazakallah khairan atas jawabannya Terima kasih atas pertanyaannya kepada Bapak Mustafa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik hidayahnya kepada Bapak Mustafa yang ada di kota Yasa berserta keluarga Demikian juga kepada seluruh pendengar Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada Ketika ada keluarga miskin yang ingin belajar Kemudian uh, tidak memungkinkan baginya untuk masuk ke lembaga pendidikan Karena mungkin mahal dan lain sebagainya Tanggung jawab siapa yang semacam ini tanggung jawab negara. Karena disebutkan di dalam undang-undang itu apa? Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tetapi jangan salah menafsirkan dipeliharanya ya. Dipelihara biar ada terus gitu ya. <laughs> Karena sebagian orang mengatakan, "Wah, ini memang dipelihara dijadikan ada terus gitu." Bukan seperti itu maksudnya. Negara memang bertanggung jawab untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan mereka. Kalau seandainya sekarang negara belum sampai untuk memikirkan kepada tingkatan-tingkatan mungkin di masyarakat kita. Kita tahu di hadapan kita ada yang semacam itu. Jadikanlah itu sebagai PR bersama, jangan PR sendiri. Dalam artian apa? Orang-orang yang punya kepedulian, uh, sampaikan di forum-forum terbuka kemudian ada beberapa orang yang mungkin kita lihat punya kepedulian, punya perhatian kepada masyarakat, punya niatan untuk berjuang, sampaikan kepada mereka bahwasanya ada semacam ini wacana semacam ini bagaimana ayo kita gabung, ayo kita bersatu, kita iuran setiap bulan sekian kalau sekian orang kan sudah bisa menyekolahkan satu orang. Kalau iuran sekian tambah lagi kita bisa menanggung satu keluarga yang kemarin itu bapaknya meninggal dunia umpamanya semacam itu. Anak yatimnya banyak itu kita bantu umpamanya semacam itu. Ini bisa dilakukan. Sekali lagi harta kita yang bersesedikit mungkin seribu rupiah itu akan bisa bermanfaat jika kita bertemu dengan saudara kita yang lainnya. Kalau seandainya seribu rupiah kita berikan, kemudian ada yang lainnya nyokong, ada yang lainnya nyokong, insya Allah kita bisa memberikan. Dan semoga uh, pesantren dunas ilmu juga menjadi apa namanya pionir kedepannya memberikan layanan kepada kaum muslimin perjuangan kepada kaum perjuangan yang ditujukan untuk membangun Islam dan kaum muslimin memberikan pendidikan yang murah pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat tetapi tentunya tidak mengabaikan kualitas yang murah belum tentu apa yang murah belum tentu murahan. <laughs> kita inginnya seperti itu. Kita sediakan lembaga pendidikan yang murah tetapi yang tidak murahan. Uh, tapi yang berkualitas murahnya insya Allah seperti itu. Demikian juga mungkin para pendengar radio uh, Insani dimanapun anda berada, insya Allah uh, eh, kami dari Yayasan Riyadus Salihin yang bertempat di Kemeranjen Banyumas juga memberikan kesempatan kepada kaum muslimin eh, untuk bisa belajar dengan insya Allah bebas biaya pondok pesantren tahfidzul Quran. Insya Allah kita akan mulai pada tahun ini. Eh, nanti mungkin untuk informasi lengkapnya ya bisa menghubungi saya ke nomor saya. Eh, insya Allah terbuka untuk apa namanya seluruh usia. Tetapi tentunya bukan yang masih terlalu kecil lah gitu ya Sudah tamatan SD kemudian masuk tahfidzul Quran insya Allah kita akan terima eh, Kita minta doa tentunya di pesantren tunas ilmu demikian juga di yayasan kami yang di uh, eh, Kemeranjen itu kita meminta doa kepada seluruh kaum muslimin agar kita bisa melangkah ke depan bisa memberikan khidmah pelayanan kepada Islam dan juga kepada kaum muslimin uh, tentunya kalau tanpa peran serta dan doa dari kaum muslimin semuanya kita akan kita katakan mustahil perjalanan dakwah ataupun uh, lembaga pendidikan itu butuh kepada uh, dukungan secara apa namanya doa dan juga dukungan secara material sangat butuh sekali kepada yang semacam itu. Alhamdulillah uh, kita melihat juga saudara-saudara kita di daerah yang lain sudah memiliki wacana semacam itu. Kenapa sih sekolah harus mahal? Kenapa sekolah harus mahal? Karena sesungguhnya apa namanya sekolah yang mahal itu adalah sepertinya pendidikan itu menjadikan pendidikan itu adalah milik khusus bagi orang-orang yang mampu saja padahal tidak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendidik para sahabatnya tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, eh, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat buat kita dan juga terutama buat penanya Bapak Mustafa yang ada di Kota Yasa. Uh, bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz ini datangnya dari hamba Allah di Purbalingga yang bertanya Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, beberapa waktu yang lampau suami Ana pernah kepepet sebuah kebutuhan Suatu ketika suami mencoba Dia meminta pinjaman hutang ke salah satu ikhwan yang insya Allah baik agamanya dari dan akidahnya yang dilihat ekonominya sangat cukup. Tetapi apa jawabannya Ustadz? Ternyata sungguh jawabannya di luar dugaan suami Ana. Bahkan bisa dibilang bikin miris hati suami Ana. Karena jawabannya Ivan itu suami Ana malah disuruh hutang ke perbankan yang ada ribanya. Di sana kan banyak ada uang katanya. Apakah hal yang seperti ini bisa dimaklumi Ustaz? Sukron dari hamba Allah di Purbalingga ini. Masya Allah ini yang seperti ini sering sekali terjadi. Uh, mohon juga solusi buat kita semua Ustaz. Terima kasih uh, kepada penanya hamba Allah yang ada di Purbalingga. Ketika mendapati kasus yang semacam ini kita turut bersedih tentunya. Uh, orang yang sudah aktif di pengajian saja masih punya apa namanya solusi yang semacam itu solusi yang menyesatkan dalam artian apa menjerumuskan seorang ke dalam riba yang naudzubillah maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu adalah orang-orang yang bisa memperbudak harta bukan diperbudak oleh harta seorang itu seharusnya dalam kehidupan ini bisa memperbudak harta artinya apa menggunakan harta sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan harta bukan sesuatu yang berkuasa atas kita. Orang-orang yang semacam ini yang tidak mau memberikan bantuan padahal dia mampu dalam artian finansialnya. Mungkin dia punya ratusan juta, tetapi malah dia memberikan anjuran kepada saudaranya uh, untuk apa? Untuk meminjam ke lembaga perbankan yang jelas-jelas itu adalah uh, lembaga yang ribawi, maka Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hidayah kepadanya sehingga apa? Dia terpanggil untuk memberikan pertolongan kepada saudaranya. Tahukah Anda bahwasanya hadis-hadis yang tadi kita bacakan kepada orang tersebut kita katakan hadis-hadis yang kita bacakan merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya orang tersebut uh, meminjam kepada kita kemudian tidak mengembalikan kepada kita, sesungguhnya itulah harta kita yang akan kekal abadi selama-lamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya terutama kepada ikhwan-ikhwan yang uh, kondisinya mampu maka terbukalah ber apa namanya bukakan diri ataupun lapangkan hati untuk bisa memberikan bantuan demikian juga pada muslimah ini kalau yang suaminya pada mampu-mampu ini jangan gatoli Hmm. nggak hmm. oleh suaminya jangan diberikan pinjaman sayang nanti kita bulan ini kan mau ini kan pak bulan bulan depan ini kita mau ke sini bulan ini mau apa namanya anak kita mau ngirim dan lain sebagainya kalau kita berikan pinjaman nanti gimana jangan seperti itu tapi doronglah kalau seandainya kita uh, tulus memberikan bantuan kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepada hamba tersebut yang istilahnya uh, dari jalan yang tidak dikira dan tidak disangka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga menjadi nasihat yang berharga buat hamba Allah yang bertanya tadi. Eh, kita lanjutkan Ustaz pertanyaan yang selanjutnya dari Umu Faiz di Gemuruh yang bertanya. Di mana? Di Gemuruh Purbalingga. Gemuruh. Ya, di tempatnya Ahliman ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar kalau kita meminjamkan uang sudah jatuh tempo belum bisa membayar apakah terhitung hari-hari selanjutnya seperti pahala sodakoh nah, sebesar hutang yang belum dibayar tadi ini mohon dijelaskan ulang berkenaan dengan kita yang sudah meminjamkan kemudian terima kasih pertanyaannya kepada Umu Faiz yang ada di Gemuruh Purbalingga semoga Allah Ta'ala memberikan taufik eh, hidayah kepada penanya dan juga kepada seluruh kaum muslimin. E, berkaitan dengan e, hal tersebut, wallah alam saya pernah membaca tetapi lafadznya saya lupa hadis tersebut bahwasanya seorang yang memberikan pinjaman sudah jatuh tempo ini pinjamannya berapa satu bulan pas satu bulan ke depan jadi jatuh tempo ternyata orang yang minjam ini belum sanggup mengembalikan kemudian mundur sampai beberapa hari mundur sampai 10 hari umpam, umpamanya seperti itu. Apakah hari-hari tersebut dia dikatakan sebagai berinfak? Uh, seingat saya pernah membaca hadis yang semacam itu maknanya bahwasanya seorang yang memberikan pinjaman kemudian jatuh tempo ternyata belum bisa melunasi yang meminjam ini maka setiap hari yang eh, apa namanya uh, dilewati dalam masa penungguan itu sampai pelunasan itu dikatakan sebagai dia bersedekah dengan harta yang dia pinjamkan tersebut pahalanya seperti itu wallahu a'lam bishawab Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Masya Allah, di kesempatan hari ini banyak sekali menanyakan perihal dengan uh, pinjam meminjam yang berbunga. Ini perlu dinasihati buat kita semua karena hampir bersamaan pertanyaan Ustaz. Uh, eh, mohon Ustaz memberikan nasihat kepada kita semua karena ini semuanya pertanyaan hampir ber, berkaitan dan juga hampir mirip semua Ustaz. Uh, eh, terima kasih. Uh, berkaitan dengan uh, pinjam meminjam yang berbunga, kalau tidak salah dengar pada kesempatan hari Rabu kalau tidak salah Ustadz Arif juga telah membahas masalah seperti itu. Beliau juga menyampaikan tentang uh, hadis yang kullu dan caronaf naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang uh, mengambil keuntungan darinya adalah merupakan riba. Jadi sekecil apapun tambahan yang dibebankan kepada uh, si peminjam ketika waktu pengembalian itu merupakan riba walaupun 0, sekian persen istilahnya seperti itu. Maka jangan tergiur dengan kemudahan pelayanan yang diberikan oleh pihak-pihak perbankan ribawi seperti jaminkan BPKB Anda, jaminkan SK Anda dan lain sebagainya. Jangan tergiur dengan yang semacam itu karena sesungguhnya uh, harta apa harta yang nantinya kita makan, yang kita tumbuh dari riba itu akan menjadikan kita akan apa lebih pantas untuk dilalap oleh api neraka setiap uh, tubuh yang tumbuh dan berkembang karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, benaru awla bihi, maka neraka itu lebih pantas untuk melahapnya. Jadi sekali lagi kaidahnya adalah uh, bukan harus lembaga besar, yang dikatakan sebagai riba tetapi apa lembaga apa saja ataupun bahkan mungkin perorangan ketika dia memberikan pinjaman kemudian mensyaratkan adanya tambahan sekian persen daripada pinjaman tersebut atau bahkan mungkin ada sebagian uh, kasus di daerah tertentu gitu ya uh, ketika mundur satu minggu itu pinjaman satu juta untuk satu bulan ketika mundur satu minggu tambah seratus ribu, mundur satu minggu tambah seratus ribu lagi. Itu yang sangat ekstrim sekali. Itu sudah jelas-jelas riba yang seperti itu. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu faham kepada apa namanya riba itu apa sejatinya sih, hakikatnya itu apa. Kalau dalam masalah utang piutang tentunya masalah riba ini adalah apa? tambahan yang dituntut dari seorang yang memberikan pinjaman kepada peminjam ketika masa pengembalian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Semoga pendengar Insani terhindar ya dari hal yang demikian tadi agar kita senantiasa dalam berdoa, dalam berusaha mendapatkan keberkahan dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ustaz, kita uh, akhiri uh, perjumpaan kita di kesempatan ini tapi sebelumnya uh, mungkin nasihat buat kita semua di program kajian di kesempatan hari Ustaz. Uh, dari apa yang saya sampaikan uh, Semoga apa yang saya sampaikan tadi eh, sedikit tiga hal yang berkaitan dengan eh, hubungan kita dengan sesama manusia dan juga landasilah bahwasanya ketika kita memberikan pertolongan kepada orang lain baik itu pinjaman ataupun melunasi utang ataupun memberikan makan dan lain sebagainya hal-hal yang tadi kita sebutkan maka kita berusaha untuk melandasi bahwasanya itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya niatan yang ikhlas itu akan bisa menjadikan amalan yang mungkin di mata kita kecil menjadi agung balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga karena niat yang salah amalan yang besar di mata kita akan menjadi kecil sekali pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesemangatan kepada kita, demikian juga kemampuan kepada kita untuk bisa mengamalkan sedikit ilmu yang telah kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Uh, mohon maaf atas kesalahan yang ada, mungkin juga Eh, tutur kata yang keliru. Kemudian juga terima kasih atas perhatian dan juga eh, kebersamaannya selama satu jam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada gelombang dan frekuensi yang sama. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.